aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, jauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa mana? Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kampus. Eh, ini semua. ini keluar dari desa. tawa ria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas silakan mengulang ah, dari. Oh, celaka, Wulandari lari Mak Rompang. didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku mohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu di rumah sedang melakukan sesuatu pada Wulandari supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh. jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas ini. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima Permata Merah Delima Permata Merah Delima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 yang lalu diceritakan, Batara dan Akipato sedang sibuk mencari Wulandari. Mereka berjalan masuk hutan keluar hutan, sehingga membuat Batara menjadi sangat kecewa karena dia belum juga menemukan Wulandari. Perkiraan Batara, Wulandari bukan berada di dalam hutan, tapi di sebuah desa atau bahkan mungkin sedang berada di kota raja. Namun Akipatok mengajaknya masuk ke dalam hutan karena Akipatok mempunyai perasaan bahwa Wulandari pasti berada di dalam hutan bukan berada di dalam sebuah desa. Walau Aki Patok tidak tahu hutan mana tempat bulan dari itu berada. Di saat itu pula, Batara juga memikirkan keris yang dimiliki oleh Kisabrang. Sebuah keris yang rasa-rasanya sangat berbahaya. Apalagi kini senjata itu dimiliki oleh seorang yang tamak dan rakus, seperti Kisabrang. Patok, Kita sudah salah jalan. Tidak mungkin Dari memasuki hutan. Tidak mungkin orang yang memiliki cincin merah delima yang dipakai Dari tinggal di dalam hutan. Yang aku tahu, cincin semacam itu biasa dipakai oleh kaum bangsawan. Tapi perasaanku mengatakan lain, Batara. Aku merasakan bahwa Dari memang berada di dalam hutan. Tapi aku tidak tahu hutan yang mana. Sebaiknya selepas senja nanti kita tinggalkan hutan ini. Kita cari desa terdekat. Bahkan kalau perlu kita langsung ke kota raja. Kota Raja sangat jauh dari sini, Batara. Kalau kita ke Kota Raja, kita harus kembali menyusuri jalan yang sudah kita tempuh dua minggu yang lalu. Aku tahu, kalau kita terus mengikuti jalan ini, maka kita akan sampai di hilir sungai Batanghari. Kita akan bertemu dengan pasukan Singasari. Karena dermaga di hilir sungai Batanghari itu sudah mereka kuasai. Tapi istirahatlah dulu. Sebentar lagi hari akan malam. Iya. sekali. Terkena angin malam ini mataku seperti tidak bisa dibuka lagi. Tapi kau jangan tidur dulu. Kenapa, Ki? Lihatlah ke sana. Ada apa di atas lembah itu? Kau tidak melihat apa-apa? Tidak. Kalau begitu, tunggulah sebentar lagi. Bila hari sudah mulai gelap betul. Ah, Aki Patok ini ada-ada saja. ada apa Ki? Uh, sudah bisa kau lihat apa yang terjadi di atas lembah itu? Uh, iya, aku melihat ada bintang beberapa buah. Betul? Betul Aki. Itu pertanda hari sudah mulai malam. Ah, kalau begitu, kau salah lihat Batara. Betul, aku tidak salah lihat. Coba kau buang rasa kantukmu itu. Lalu perhatikan baik-baik Cahaya-cahaya yang kau bilang bintang itu. Hmm. Nah, lihat baik-baik. Apa itu? Uh, bintang. Eh, bukan, bukan. Jadi, apa yang kau lihat, Batara? Lampu yang kelap-kelip turun dan naik di atas lembah. Seperti lampu-lampu itu dibawa oleh manusia. Jadi kau sudah melihatnya dengan jelas, bukan? Iya, Ki. Lembah itu menjadi indah terkena cahaya lampu yang bergerak turun naik. Itu sebabnya aku membawa kau kemari untuk hiburan kita melepas lelah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Uh, oh, ada kira-kira sebelas lampu yang bergerak turun naik. Lampu-lampu itu seperti dibawa oleh manusia. Itu bukan lampu, Batara. Tapi cahaya lembah yang naik ke permukaan. Aku dan Kimujur dulu sering berhenti di sini sambil menonton lampu-lampu itu bila malam tiba. Lalu apa kata Ki Guru? Ki Mujur tidak bilang apa-apa. Dia hanya senang memperhatikan cahaya-cahaya itu. Aku tidak yakin itu cahaya yang berasal dari dasar lembah. Pasti ada sesuatu. Dan aku yakin Ki Guru pasti tahu apa yang sedang terjadi di sana. Hanya dia tidak mau mengatakan pada Pato. Bagaimana? Kau suka melihat itu? Suka, tapi aku harus lidiki. Kenapa ada cahaya seperti itu? Oh, lihat Aki, ke sebelah cahaya itu seperti dibawa oleh orang-orang yang sedang berlari-lari kecil. Iya, itulah yang membuat kita asik melihatnya. Oh, aku yakin ini sebuah perkampungan siluman, perkampungan orang-orang halus. Iya, eh, jangan Jensri,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 oleh Teh Wulan? Iya, aku tidak kuat lagi berlari turun naik ke atas bukit itu. Kenapa tidak kita teruskan saja permainan ini sedikit lagi? Lihat mereka, mereka masih berlarian. Sehingga baju yang mereka kenakan berkilauan terkena cahaya matahari. Baju yang aku pakai ini juga berkilauan terkena cahaya matahari kan? Ya, tapi tidak bergerak-gerak karena kau tidak berlari seperti tadi. Sehingga jumlah mereka tidak sebelas lagi karena kita berhenti. Aku letih, aku tidak sanggup lagi bermain seperti tadi. Ah, baiklah, baiklah. Istirahatlah. Tapi kalau kau ingin tinggal di sini, kau harus menguasai permainan tadi. Iya. <laughs> permainan itu kalau dilihat dari jauh, indah sekali, Wulan. Indah? Aku tidak merasakan keindahannya, Kakang Lambano. Ah, kita memang tidak merasakan keindahannya, Wulan Dari. Tapi bagi orang yang melihat, mereka pasti mengatakan indah. Aku ah, bayangkan, kita berlari berdua, lalu dikurung oleh sembilan gadis yang berpakaian indah dan berkilauan. <laughs> Kita ini seperti sepasang kekasih yang dikelilingi oleh sembilan bidadari yang berkejaran di taman bunga. <laughs> Apa itu tidak indah? Apalagi kalau dilihat dari kejauhan. Ah, bisa terlihat dari jauh? Bisa. Bahkan oleh mata manusia biasa yang bukan sebangsa dengan kami pun bisa tampak. Ya, walau mereka bisa melihat di kala hari sedang malam. Karena mereka menganggap bahwa cahaya-cahaya yang tampak itu adalah cahaya bintang. Seperti sekarang ini, mereka pasti bisa melihat cahaya-cahaya yang ditimbulkan dari baju kita ini. Karena di sana hari sedang malam, Bulan. Ah, aku tidak mengerti. Di sini hari siang sedang di sana hari malam. Ah, <laughs> bukankah Nyirupa sudah mengatakan bahwa di dusun ini harinya berbeda dengan di dunia tempat kau hidup? Tapi di sini adalah negeri yang terindah, negeri yang tentram dan damai. Andai saja orang ini bukan Lambano, tapi Kang Batara, aku mau bermain kejar-kejaran lagi. Aku akan merasa sangat bahagia. Letih yang aku rasakan seperti sekarang ini akan hilang. Tapi sayang, yang mengejarku bukan Kang Batara, tapi anak angkatnya Rupas. Oh, rasanya sudah sangat lama aku tidak bertemu dengan Kang Batara. Aku rindu sekali. Aku sangat merindukan Kang Batara. Bulan? <laughs> Eh, uh, iya. <laughs> kau melamun? Uh, tidak. Ah, kau pasti melamun. Uh, Dan kau pasti melamunkan orang yang kau tinggalkan di dunia sana. Hmm. Iya kan? Iya. berdiri gagah. Apa betul yang berdiri di hadapanku ini Kang Batara? Oh, dia mirip sekali. Dia persis sekali seperti Kang Batara. Apalagi senyumnya. Dia tersenyum persis seperti Kang Batara. Kang Batara? <laughs> Kau memanggil siapa? Eh, uh, maaf, bu bukan, bukan. <laughs> Eh, Kau menyebut nama itu lagi tadi. Iya kan? Iya, ma ah, maaf. Padahal aku kan sudah bilang bahwa nama itu tidak boleh disebut-sebut dalam dusun ini. Iya, maaf. Aku sedang melamar. <laughs> Lupakan. Lupakan nama itu. Mari kita berjalan-jalan di sekeliling taman bunga ini. Ah, aku paling tidak suka kalau dia melarangku menyebut nama Kang Batara. Tapi aku harus menghormati karena aku berada di dusunnya. Ayo, jangan melamun terus Bulan. Oh iya, eh, gadis-gadis uh, yang lain tadi mana? Itu, mereka menunggumu di sana. Oh iya. Ki Patok, aku ingin bersemedi. Jangan ganggu aku. Jadi kau tidak mau melihat cahaya-cahaya itu lagi? Tidak. Cahaya-cahaya itu tidak bergerak lagi. Mereka diam. Mungkin mereka sedang istirahat. Silahkan. Aku akan menjagamu selama kau bersemedi. Oh, terima kasih. Kira bumi, kira bumi. Aku memanggil namamu di dalam semediku. Aku sudah mendengar panggilanmu Batara. Terima kasih Kira Bumi. Kau tampak dalam kesulitan olehku Batara. Iya Kira Bumi. Ada yang ingin aku tanyakan padamu kalau kau berkenan. Kenapa tidak? Aku selalu siap membantumu. Tapi kalau kau mau datanglah kemari. Sehingga kita bisa berbincang-bincang lebih leluasa. Bagaimana aku bisa datang Kira Bumi? Sedangkan aku dalam semedi. Layangkanlah sukmamu kemari. Aku siap membukakan pintu desa lembah meratap. Baiklah kira bumi. Aku akan datang ke sana. Ya. Selamat datang Batara. Oh, sudah sampai rupanya aku di sini Kira Bumi. Kau memang sudah sampai di sini. Walau yang datang ini hanya sukmamu saja. Mana Andi Taki? Dia sedang bermain di air terjun lembah meratap. Oh, kita duduk di sini saja. Terima kasih, Ki. Ah, sudah lama juga aku tidak kemari. Semenjak peperangan dengan Nyai Dusila dulu, kau tidak pernah lagi kemari. Nah, apa yang bisa aku bantu untuk Mubatara? Aku sebenarnya sedang bersemedi di sebuah hutan. Hutan menuju hilir sungai Batanghari. Hmm, iya. Aku tahu. Hutan yang banyak padang ilalangnya bukan? Betul, Ki. Hari sedang berlangsung malam di sana. Kalau di sini hari sedang tengah hari. Iya. Perbedaan waktu kita yang membuat semua itu terjadi Batara. Nah, apa yang kau alami di sana? Ketika hari sudah malam, aku melihat di atas lembah banyak sekali cahaya-cahaya berkejaran. Dan aku yakin itu bukan cahaya biasa, tapi cahaya dari makhluk lain. Apa betul itu Kirabumi? Betul, Batara. Penglihatanmu dan dugaanmu sangat tepat. Cahaya yang kau lihat itu adalah cahaya dari baju-baju yang dikenakan oleh orang-orang yang sebangsa dengan aku. Cahaya baju yang disinari oleh cahaya matahari yang sangat terik. Oh, betul kalau begitu. Tapi apakah boleh aku bertanya? Apakah di sana ada perkampungan orang-orang halus? Sebenarnya aku tidak boleh bicara mengenai hal ini, Batara. Karena aku mempunyai perjanjian dengan mereka. Berarti di sana ada perkampungan orang-orang halus, Kira Bumi? Iya, ada. Perkampungan mereka terletak di atas lembah. Apa nama kampung itu? Seperti aku bilang tadi, aku tidak boleh mengatakan nama kampung itu. Karena penghuni kampung itulah yang berhak mengatakan kepada orang luar. Tapi kira bumi tahu nama kampung itu? Tahu? Baiklah, kalau kira bumi tidak mau melanggar janji. Hanya aku heran, kenapa mereka memakai baju-baju yang berkilauan begitu? Itu pertanda ada tamu yang sedang mereka hormati. Sehingga mereka mengadakan semacam pesta. Oh, jadi aku sedang menyaksikan pesta orang-orang bunian rupanya kira bumi? Iya, Batara. Mungkin bagimu pesta itu tidak bagus. Tapi bagi kami, pesta di perkampungan itu bagus sekali. Ya, selera kita tentu berbeda-beda. Terima kasih, Ki. Aku ingin kembali. Sayang, kau secepat ini berkunjung kemari, Batara. Lain kali aku akan datang bersama badan kasarku, Kirabumi. Iya, pergilah. Kasihan badan kasarmu menunggu lama di sana.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 Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. datang hanya dengan sukmanya? Iya. Tampaknya dia mempunyai keperluan penting, Rama. Dia menanyakan tentang dusun Karang Angin. Lalu Ramanda katakan nama dusun itu? Tidak. Aku tidak mau melanggar janji kita dengan Nyerupas dan Kijana. Baguslah. Lalu dia menanyakan tentang cahaya yang dia lihat di atas lembah Karang Angin itu. Lalu Ramanda bilang apa? Aku hanya bilang bahwa di sana sedang ada tamu, sehingga ada pesta yang sedang berlangsung. Dan Rama tidak bilang pada Kang Batara bahwa tamu itu adalah Wulandari kan? Tidak. Tapi kasihan gadis itu. Rasa-rasanya dia tidak akan lepas dari kejaran Lambanu. Aku yakin dia pasti akan jadi istri Lambanu. Karena pemuda itu akan melepaskan ilmu hitamnya bila Wulandari tidak bisa tunduk padanya. Aku lebih setuju begitu, Ramanda. Biar saja dia rasakan jadi istri Kakang Lambanu. Dalam hatimu masih ada dendam, Andita. Padahal tidak baik begitu. <sighs> Wulandari terlampau yakin bahwa Kang Batara adalah milik dia. Dan kini dia akan merasakan bahwa dia tidak akan mungkin kembali ke dunia sana. Dia akan menjadi penghuni dusun karang angin. Kau salah, Andita. Batara itu bukan manusia biasa seperti yang sering kita jumpai di dunia sana. Dia itu manusia yang mempunyai kelebihan. Aku rasa dia berusaha untuk membebaskan kekasihnya. Sehingga suatu saat Lambanu akan berhadapan dengan Batara. Rama juga lupa bahwa Kang Lambanu bukan sembarang laki-laki. Kakang Lambano banyak mempunyai ilmu hitam yang mengerikan. Sehingga Kang Batara akan mendapatkan lawan yang berat. Kau tampaknya membela Lambano, anakku. Tentu saja, Ramanda. Karena aku mempunyai nasib yang sama dengan Kakang Lambano. Kami sama-sama mencintai orang dari dunia sana. Hanya bedanya, Kakang Lambano akan terlaksana niatnya, sedangkan aku, aku belum tentu, Ramanda. Ah, kalau kau jadi pendendam begini, aku khawatir di suatu saat kelak kau akan jadi seperti Nyidusila kau akan jadi bengis dan kejam, sehingga wajah cantikmu akan berubah menjadi wajah yang sangat buruk, seperti hatimu yang juga buruk. Eh, yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi Halo pengantin baru.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 mereka mempertahankan perasaan masing-masing, sehingga wajah Andita tampak berubah-ubah, berubah buruk ketika rasa bencinya pada Wulan dari sedang meluap. Kira Bumi hanya menarik nafas panjang. Dia khawatir anaknya akan mencari jahat di kemudian hari. berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.